الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Saudara semuanya, mari kita lanjutkan majelis kita. Masih ada beberapa poin lagi yang akan kita sampaikan dan setelah itu tanya jawab insyaallah taala. Tadi kita sampai di yang keberapa? Kedelapan lagi ya. mulai belakang. Yang kedelapan di antara perkara yang bisa menyebabkan ibadah sia-sia atau orang yang beribadah namun ibadahnya sia-sia yaitu orang-orang yang menyebut-nyebut pemberiannya. Kalau tadi kan riak. Kalau ini orang-orang yang menyebut-nyebut pemberiannya. dalilnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ثلاثة لا ينزل الله ilaihim yawmal qiyamah al-aqu liwalidayhi huwa mu'minul khamari wal mannan bima Ada tiga orang yang kelak di hari kiamat Allah tidak akan melihat kepadanya. Kalau tidak dilihat oleh Allah, tidak dipandang oleh Allah, berarti dia dihinakan. Ada tiga orang yang kelak di hari kiamat tidak dilihat oleh Allah di dalam riwayat lain wala yakallimuhumullah Allah tidak berbicara kepada dia wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim wala hum adabun alim Allah tidak berbicara kepada mereka Allah tidak melihat mereka Allah tidak mensucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih Siapa mereka Al-aqu liwalidayhi yang pertama orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya Al-aqu liwalidayhi Yang kedua al mutminul khamri, pecandu khamar. Orang yang suka mabuk, mabukan. Dan yang ketiga al-mannan bima aqo. Ia menyebut-nyebut pemberiannya. Nah, orang-orang ini tidak dilihat oleh Allah. Allah tidak berbicara kepadanya. Allah juga tidak mensucikannya, tidak berguna lagi perbuatannya amal kebaikannya. Dan bagi dia azab yang pedih, orang yang durhaka kepada kedua orang tua, pecandu khamar, dan orang yang menyebut-nyebut pemberian. Yang kesembilan. Yang kesembilan meninggalkan sholat asar. Meninggalkan sholat asar dengan sengaja. Tanpa uzur. Kalau ada uzur, maka dia bisa menundanya, menjamaknya, bukan menunda, menjamaknya dengan zuhur. Tapi juga tidak boleh meninggalkannya. Yang boleh meninggalkan sholat itu adalah orang yang tidak berakal, pingsan misalnya, atau orang yang mati. Karena tidak wajib lagi dia beribadah. Tapi kalau dia masih hidup, bahkan tidur pun tetap wajib dia beribadah. Beribadah wajib dia bangun dan melakukan sholat asar. Nah waktu asar ini, wahai saudaraku, waktu yang banyak dilalaikan oleh manusia, padahal itu waktu yang utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Hafizu 'ala salawati was salatil wusta lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian solat-solat kalian dan solat wusta yang tengah. Pertama Allah sebutkan secara umum perintah jagalah muhammad atau betul-betul menjaganya. Jagalah solat-solat kalian dan solat wusta solat yang tengah yaitu solat asar. Meninggalkan solat asar dengan sengaja menyebabkan amalan seseorang sehari itu sia-sia dan tidak diterima atau tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam bukhari Man taraka salatal asri faqad habita amaluh Barang siapa yang meninggalkan salat asar sungguh telah lenyap amalannya. Yang remeh oleh manusia, waktunya itu loh di ujung hari orang sudah capek bekerja. Alasan capek bekerja, tapi anehnya sore itu digunakan oleh orang untuk jalan-jalan, untuk olahraga, apalagi kalau ada pertandingan bola kan. sudah sudahlah. Dia harus masuk ke stadion jauh-jauh waktu. Kena waktunya ada alasannya pulang bekerja masih capek. Kemudian orang-orang datang berkunjung, pergi jalan-jalan bawa keluarga, lain sebagainya. Sehingga tertinggal sholat Padahal, Padahal kalaulah seseorang itu kehilangan anaknya, kehilangan istri, kehilangan harta benda lebih baik bagi dia daripada kehilangan sholat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi taqutuhu salatul asri karena wutira ahluhu wa maluhu. Orang-orang yang tinggal di sebelah kasar itu seolah-olah seperti orang yang kehilangan keluarga dan hartanya. Itu pula sholat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Kalau zuhur mungkin di kantornya masih dia ada orang yang azan atau ada yang ngajak sholat. Kalau asar kan sudah mulai pulang kerja sibuk semua. Udah capek, udah letih, dan godaannya banyak sehingga banyak dilalaikan oleh manusia wajib kita menjaganya ingatkan keluarga kita saudara kita karena berkah di hari itu ada bagi orang-orang yang menjaga sholat asar Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dan kita jadikan itu yang terakhir. Sebenarnya masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu orang-orang yang mencampur amal solehnya dengan bid'ah atau mengerjakan bid'ah. Maka tidak berguna amalan tersebut, rusak amalan. Bahkan dalam beberapa riwayat hadis disebutkan sahibul bid'ah itu tidak diterima amalnya sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Jadi bukan sepele itu. Nabi kita yang mulia bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Raddun, mardud. Barang siapa yang melakukan suatu amalan, tidak ada contoh perintah dariku. Maksud amalan di sini dalam urusan agama. Tidak ada contoh dan perintah dariku bahwa raddun amalannya itu rad atau mardud ditolak, tidak diterima. Maka rusak amalannya sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak diterima sampai dia meninggalkan bid'ahnya itu. Inilah dia sebagian dari ibadah yang sia-sia atau orang-orang yang beribadah tetapi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala wajib kita menjaga memperhatikannya agar kita tidak terjumus dalam perbuatan tersebut sehingga capek, letih, lelah, habis waktu namun ternyata sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Pertanyaan boleh langsung dan boleh ditulis. Silakan. Ini air apa? Ya? Nah. nah. Bagaimana hukumnya orang eh, yang diperoleh antara dia membayar jumlah uang senilai tiga lima ratus kemudian dia mengajak orang dan orang yang diajak itu bayar tiga juta lima ratus dia mendapatkan ada batas waktunya tidak? Tidak. ini seperti ini seperti dalam iya uh, dia itu dianggap sebagai pekerja kesepakatannya dengan pihak yang menyelenggarakan itu apakah dianggap bekerja sama mungkin agennya sehingga dia dapat komisi fee dari mencari orang atau bagaimana? Bukan. Dari orang itu. Dari mencari orang itu. Nah, misalnya ada seseorang punya perusahaan travel dan umroh, lalu saya bekerja kepada dia. Saya mau carikan orang untuk umroh dengan perusahaan Anda. Apa upahnya? Kalau kamu bisa, nanti kamu akan dapat komisi dan bisa umroh. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Kan sama. Bedanya. Dia dulu, dia daftar dulu sebagai anggota untung dia cari orang atau dia sudah bisa murah dan orang lain sudah bisa murah seperti multilevel itu seperti MLM kalau MLM itu kan eh, ada batas-batas tertentunya ya makanya saya tanyakan tadi di sebagian tempat itu dia ada batasnya dalam sekian masa dia harus dapatkan sekian Nah, maka tanya tadi ada batasan tidak. Kalau tidak, sama seperti pegawainya. Misalnya, seperti saya katakan tadi, boleh. Kalau seandainya ada perusahaan travel, saya cuma punya duit sekian. Nah, saya sekarang kerja sama Anda. Saya cari orang-orang yang di sini. Kalau seandainya dapat sekian orang, saya dapat komisi dan bisa berangkat. Nah, kalau seperti itu tidak apa-apa, dia bekerja dan dapat dapat gaji. Karena dia dapat dapat gaji. Nah, tapi kalau seandainya memang persis seperti MLM itu, kalau MLM itu kan dia tidak bekerja. Dia begini, misalnya Anda MLM itu Anda daftar, kemudian cari satu orang. Orang ini nyari lagi. Setiap orang itu dapat, antum dapat juga. Maka seperti itu ya MLM. Kalau ini kan tidak seperti itu kan? Oh, kalau seperti itu ya. Jadi setiap orang itu ngajak dia dapat komisi. Iya. Kalau memang seperti itu sama seperti MLM. Ya. Jadi misalnya eh, saya daftar dan saya ngajak Ahmad Lalu Ahmad ini nanti setiap dia ngajak orang, dia saya dapat bagian dari situ dari orang-orang itu juga berapa banyak saya dapat terus poin kayak poin begitu. Nah, ini sama seperti MLM. Kalau yang seperti itu tidak dibolehkan karena dia menzalimi orang itu mendapat keuntungan dari hak orang lain yang dia sendiri tidak ngapa-ngapain. Dia cuma dapat satu orang itu orang itu yang nyari-nyari. Ya, nah orang yang itu belum tentu dia bisa berangkat umroh. Nah sementara dia yang yang berangkat. Nah Paling tidaknya hindari perkara-perkara yang subhat, yang minimal seperti itu, yang bisa menjatuhkan kita kepada sesuatu yang haram. Kalau masalah MLM itu sudah jelas fatwa-fatwa ulama-ulama kita. Dan itu adalah sistem uh, bisnis atau sistem usaha kapitalis. Ya, di mana ada pihak-pihak yang di situ tertentu yang diuntungkan di atas kerugian pihak-pihak yang lain yang ada di bawahnya. Ya, Allahumma Allah Bagaimana dengan perkataan misalnya kamu telah durhaka terhadap suamimu, berarti kamu diancam di neraka. Kalau diancam berarti tidak memastikan. Sama seperti kita barang siapa misalnya yang melakukan perbuatan ini ini, maka dia akan masuk neraka. Itu tidak ada masalah, tapi kan tidak memasti, memastikan. Nah, kamu kenapa kamu meninggalkan sholat? Kalau kamu meninggalkan sholat sini, kamu, kamu, kamu nanti bisa masuk neraka. Kita tidak memastikan dia masuk neraka. Ya? Nah, tapi kita menjelaskan tentang ancaman yang diberikan oleh Allah dan Rasul kepada orang yang durhaka tadi. Kamu kenapa durhaka kepada orang tua kamu? Perbuatan kamu ini menyebabkan nanti kamu tidak diampuni. Kita tidak mengatakan dia tidak diampuni, begitu langsung tidak, tapi itu menyebabkan dia tidak diampuni. Kamu harus bertobat, meninggalkan dosamu, beristighfar, memohon ampun kepada Allah agar selamat. Nah, tidak ada, tidak masalah. Bahkan salah satu metode dakwah di dalam Al-Quran dan Sunnah yaitu dengan terzib wa terhib Terzib itu motivasi. Dijelaskan kepada dia kabar gembira bahwa siapa yang melakukan ini pahalanya begini, pahalanya begini. Itu banyak sekali di dalam hadis. Terhib itu menakut-nakuti dengan ancaman. Perbuatan ini dosanya begini. Seperti hadis tadi ada tiga orang yang tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat. Allah tidak berbicara kepada dia, Allah tidak mensucikan dia dan bagi dia azab yang pedih. Termasuk di situ di hadis-hadis lain ada musbil, al-musbil. Ya, al-mannan. Eh, al-mannan al-munfiq sil'atahu eh, bil ya-, eh, bil yamin bil yamin al-kadhib. Kemudian al-mannan. Al-mannan yang menyebut-nyebut pemberiannya. Allah Tak ucapan cerai ketika marah kalau sah bagaimana cara untuk rujuk kembali? Ucapan cerai ketika marah itu terbagi dua. Jadi para ulama membagi marah itu terbagi dua. Marah yang menyebabkan seseorang itu hilang akal. Tidak sadar lagi dengan apa yang diucapkannya. Gelap mata. Jadi dia tidak tahu lagi apa yang yang diucapkannya. Nah, orang yang seperti itu ketika dia mengucapkan talak cerai kepada istrinya, apakah jatuh atau tidak? Orang yang seperti itu ditanya kepada dia, maksud dia apa, niat dia apa. Kalau dia katakan, saya mengucapkan itu memang ingin menceraikan dia, berarti dia sadar dan jatuh talak. Kalau dia katakan, saya tidak sadar, saya betul-betul tidak sadar apa yang saya ucapkan tadi. Tidak sengaja, saya betul-betul di luar kontrol, sudah gelap mata, sehingga terucap kata-kata itu. Nah, ini tidak jatuh talak. Yang kedua, marah yang dia masih sadar, masih mengontrol dirinya kan marah itu atau orang yang butuh gelap mata. Ada yang masih dia masih bisa tahu diri dia sadar yang sekelilingnya, maka diucapkannya. Ya sudah, kamu saya ceraikan. Itu tidak perlu lagi ditanya apa niat dia, itu sudah jelas, tuh talak. Lah bagaimana menentukannya Ustaz? Ya Anda lebih tahu diri Anda. Anda lebih tahu kalau itu tergantung kepada Anda dan nanti Anda yang mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Kalau Anda waktu itu sadar mengucapkannya, lalu ketika karena menyesal Anda katakan saya tidak sadar tadi itu, pura-pura Anda. Ya itu tanggung jawab Anda di hadapan Allah. Tidak boleh. Bagaimana caranya rujuk kalau memang jatuh talak itu? Tergantung talaknya itu talak yang keberapa. Kalau talak satu dua berarti masih ada masa iddah, masa menunggu, masa Anda berpikir, istri Anda berpikir, yaitu salah tetap puluh tiga kali haid tiga bulan, ya Tiga bulan menunggu selama dalam masa tiga bulan itu tiga kali haid itu berpikirlah apakah enak sendirian masak sendiri nyuci sendiri tidur sendiri kan nyesal ah nyesal saat gimana rujuknya ya rujuk aja ajak dia lagi ke rumah tidur lagi berdua udah rujuk itu nah nanti tinggal mencari saksi saja untuk mengatakan kami sudah rujuk ya nah, dua orang saksi menurut sebagian ulama seperti dalam mazhab syafi'i tapi kalau talaknya sudah talak tiga, Anda tidak bisa rujuk lagi. Saya sudah menyesal, Ustaz. Kenapa tidak dari awal menyesal? Sudah sampai tiga kali talaknya Pak. Baru bisa Anda kembali lagi kalau istri Anda menikah dengan laki-laki lain. Lalu dia cerai, lalu ketemu lagi. Cinta lama bersemi kembali. Nah, boleh. Tapi kalau akhirnya sepakat, ya lama biar kita bisa balik lagi senikah dulu dengan si fulan nanti sudah seminggu dua minggu cerai nah itu tidak halal ya itu nikah litah istihlal itu dia dengan orang itu pun tidak sah berzina itu tidak boleh tapi dia memang menikah dengan laki-laki lain itu dengan niat membangun rumah tangga kalau memang suatu saat ternyata bercerai baru dia boleh balik lagi Bagaimana status kebaikan orang yang telah bertaubat dari salah satu perbuatan yang sepuluh tadi? Apakah dengan taubatnya pahala yang telah terhapus tadi akan dikembalikan lagi? Orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak memiliki dosa. Dia mengulangi lembaran hidupnya bersih kembali. Jadi tidak perlu khawatir. Dan tidak perlu ada tanyakan yang dulu itu kembali lagi atau tidak. Karena Anda mulai dari nol lagi bersih, dosa tidak ada lagi. Ada ibu minat zambi kata Rasulullah dari hadis Abu Bakar, Kamanlah zambalah. Orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak berdosa. Nah, adapun soal apakah balik lagi pahalanya saya tidak tahu. Yang jelas kalau dia bertobat maka bersih dia dari dosa-dosanya dan dia membuka lembaran putih bersih yang baru dalam kehidupan dia. Allah. Nah, dia dia tatkala Honda eh, itu adalah kezaliman dari orang itu malah menuduh muslim seorang muslim dengan tuduhan yang tidak yang tidak benar malah dia yang berdosa yang menuduh-nuduh saudaranya sendiri dengan tuduhan-tuduhan yang tidak yang tidak benar dan alangkah banyaknya manusia-manusia yang tidak warak tidak takut kepada Allah menuduh saudara-saudaranya dengan tuduhan-tuduhan yang batil menempelkan tuduhan-tuduhan yang sebenarnya tidak ada dan itu adalah kedustaan itu juga adalah dosa dosa besar. Bahkan kalau dia bersaksi misalnya dia bersaksi bahwa si fulan itu begini begini begini itu tidak benar itu syahadat zul kesaksian palsu dan kesaksian palsu itu salah satu dosa besar Imam Az-Zahabi memasukkannya di urutan ke-18 dari dosa dosa besar di dalam kitab Al-Kabair. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Setelah beliau menyebutkan syirik, kemudian si uh, durhaka kepada orang tua, kemudian sihir dan lain segala macamnya, termasuk nanti di situ ada disebutkan urut-urutannya. Ala wa qauluz zur. Ala wa zur. Ketahuilah yaitu kesaksian atau perkataan yang palsu. Termasuk di situ. Nah, jadi itu tidak termasuk dalam kategori kategori tersebut. Allah. Makna dibenci itu tidak naik kalau tidak naik itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya amalan yang tidak naik tidak diangkat kepada Allah itu tidak tidak diterima ya karena di dalam Al-Quran juga dikatakan ilaihi yas'udul kalimu tayyibu wa yarfa'u kepada Allah naiknya kata-kata yang baik dia mengangkatnya nah kalau tidak diangkat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat saya ada kajian Minhajul Muslim yang diisi oleh seorang ustadz. Tetapi lama-kelamaan saya ragu karena kemarin pengisi berkata bahwa Arab Saudi bukan negara Islam dan keluarga kerajaan adalah salah satu yang menyulitkan bantuan ke Syria. Dia juga mengaku berbendera kalimat tauhid dan bergambar pedang. Bagaimana saran Ustaz lanjut ngaji atau tidak di majelis itu? syukur? Agama ini wahai saudaraku Ujungnya hanya dua Jika benar maka ke surga Jika salah maka ke dalam neraka Nabi kita yang mulia menyebutkan Jalan, yang lurus itu satu Dari 73 golongan itu satu yang selamat Makanya kalau kita belajar Hati-hati Pilih guru yang benar Yang ma'ruf manhatnya Keistiqomahannya Bukan asal guru, bukan asal majelis kita datangi, tapi kita tahu guru itu ma'ruf berdakwah di atas manhaj salaf saleh, memiliki akidah yang benar, merujuk kepada para ulama-ulama. Kalau seandainya dia tidak percaya lagi dengan dengan kaum muslim dengan ulama-ulama di Arab Saudi, ulama-ulama mana yang dia percaya lagi? Sementara mereka sekarang boleh dikatakan terdepan di antara para ulama-ulama dan dai-dai salaf yang mengajak kepada tauhid dan sun dan sunnah. Lalu kalau masalah uh, apa namanya kerajaan Arab Saudi di antara uh, di yang mempersulit datangnya bantuan ke Syria, saya kira tidak seperti itu. Mungkin dia tidak tahu berapa banyak bantuan dari Arab Saudi untuk kaum muslimin di Syria. Banyak sekali. Amir-amirnya banyak terus terang membantu. Dan kami punya teman-teman di Madinah itu orang-orang Arab langsung mereka bebas saja ke sana membangun masjid, membangun sekolah, fasilitas-fasilitas, membuat memberikan bantuan-bantuan. Tapi mereka tidak mengetahui hal tersebut. Bolak-balik ke sana aman saja. Dan tidak ada masalah oleh negara. Nah, jadi tidak benar kalau seandainya dia katakan seperti itu. Dan hampir di setiap terjadi problema kaum muslimin, hampir Arab Saudi paling besar perannya di antara negara-negara lain. Ketika terjadi dahulu jihad Afghanistan melawan Rusia itu Arab Saudi memberikan bantuan yang banyak. Dan juga Arab Saudi membukakan pintunya untuk kaum muslim dari Afgan. Karena itu orang Afghanistan banyak sekali di Arab, di Arab Saudi. Kaum muslimin dari Burma, berapa banyak yang ditampung oleh Arab Saudi. Banyak sekali. Juga dari Suriah itu banyak pengungsian-pengungsian yang masuk ke Arab Saudi. Sekarang dari Yaman. Dari Yaman itu hampir ulama-ulama dan masyarakat di Yaman sekarang lari dan berlindung di Arab, di Arab Saudi. Aman mereka di sana. Jadi tidak benar kalau dia katakan hal-hal yang seperti itu. Kalau masalah ada kesalahan dari kerajaan-kerajaan Saudi dan raja-rajanya, sebuah negara Islam atau seorang pemimpin, mereka bukan <coughs> malaikat. Alhamdulillah. Bukan malaikat. Tidak ada manusia yang maksum. Jangankan raja-raja di zaman sekarang. Khalifah-khalifah di zaman dahulu, sultan Salatin di zaman dahulu mereka pun memiliki kesalahan, eh, aib, iya, cacat. Nah, maka kita doakan pemimpin-pemimpin kita agar Allah membimbing mereka kepada jalan yang lurus, mengampuni dosa-dosa mereka dan memberikan mereka teman-teman yang yang baik di lingkungan mereka sehingga bisa mengajak mereka kepada kebaikan. Saat ini di dunia ini tidak ada negeri yang lebih baik daripada di Arab Saudi. Yang lebih menerapkan agama daripada di Arab di Arab Saudi. Boleh sebut negara mana? Tempat mana? Di Arab Saudi lah ya adanya cuma satu-satunya Mekah dan dan Madinah. Memangnya ada lagi Ka'bah lain selain daripada di Arab Saudi? Ada tanah suci lain daripada selain daripada Mekah dan Madinah? Ada tempat lain selain daripada Madinah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam Inna iman ya'zaru ilal Madinah. Sesungguhnya keimanan itu pasti akan kembali lagi ke Madinah di akhir zaman. Kama ya'zarul af'a ila juhri sebagaimana seekor ular kembali lagi ke sana. Dari Madinah dahulu memancar ke seluruh pelosok dunia di akhir zaman akan kembali lagi ke dunia. Eh, eh, dari Madinah dahulu memancar cahaya ini Islam ini ke seluruh dunia dan dia akan kembali lagi ke Madinah. Ada kota-kota lain yang dikatakan oleh Nabi. Para malaikat-malaikat menjaga setiap jalan-jalan yang masuk ke kota tersebut dari Dajjal. Tempat yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal kota itu Mekah dan Madinah itulah dijaga oleh malaikat. Dan itu ada di Arab Saudi. Lalu Allah biarkan saja, tidak Allah jaga. Sehingga dikatakan mereka sekarang Arab Saudi itu Mekah Madinah dikuasai oleh penghut-penghut. Mari kita merdekakan. Sebagian orang-orang itu seperti itu. Kami akan datang ke sana membebaskan Mekah Madinah dari penjajahan ini itu dan segala macam. Ini jelas. Mereka tidak melihat hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi dan karena mereka tidak mengakui lagi para ulama-ulama. Jadi saran saya hati-hati, pilih betul-betul guru majelis yang diisi diajar, eh, diajar oleh guru yang betul-betul ma'ruf sebagai seorang dai salaf merujuk kepada ulama-ulama ulama-ulama yang sabar juga bukan kepada kelompok-kelompok atau fanatik kepada guru-gurunya yang tidak belajar pula kepada para ulama-ulama Allah Ta'ala Bolehkah sahkah pernikahan yang dinikahkan oleh wali yang tidak melaksanakan sholat? Kalau memang dia tidak sholat sama sekali, maka tidak boleh dia menikahkan anaknya. Ya, syarat wali itu dia harus uh, seorang wali yang ah, yang adil. Yang adil itu dia tidak melakukan dosa besar, tetapi sulit mencari sekarang. Setidaknya dia menegakkan sholat juga. Nah, tapi kalau dia tidak sholat lagi, ini berbahaya. Maka hendaklah dijelaskan itu dan dinikahkan dengan oleh wali wali yang lain. Namun barangkali orang ini yang menikah ini tidak tahu perihal bapaknya seperti itu. Mungkin saja bapaknya sholat tapi bolong-bolong. Kalau masih bolong-bolong itu dia masih muslim. Masih mukmin yang dimaksud itu tidak tidak sholat sama sama sekali walaupun dia mengakui dan menganggap wajib tapi kalau dia tidak sholat sama sekali maka tidak sah keislamannya. Bagaimana cara pernikahan dengan wali hakim? Tidak boleh menikah dengan wali hakim kecuali kalau memang tidak ada wali lagi. Karena hadis itu mengatakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al hakim waliyun waliyun liman la waliyalah. Hakim itu adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Kalau bapaknya tidak ada atau ya ta'adzab atau berhalangan atau tidak mungkin untuk menjadi wali karena satu dan lain hal atau haknya sebagai wali sudah hilang, maka bisa digantikan oleh paman dia. Karena paman itu menggantikan posisi ayah. Kalau tidak bisa juga, maka bisa digantikan oleh saudara dia yang laki, laki-laki yang sudah balik. Kakek dia juga bisa. Kalau tidak ada lagi wali-wali dia, maka ketika itu bisa digantikan oleh oleh hakim Hakimnya itu wali yang resmi diangkat oleh pemerintah. Di sebagian kelompok, wali hakim itu dianggap guru-guru dia. Itu tidak boleh. Hakim di sini yaitu yang resmi dari pemerintah seperti di KUA. Apakah yang dimaksud dengan meninggalkan sholat asar itu adalah dia sholat tapi tidak berjamaah di masjid? Itu masih sholat asar namanya, tapi dia meninggalkan jamaah. Yang dimaksud itu ya tidak sholat. Berarti tidak sholat dia, tidak melakukan sholat asar. Ustaz, anak minta nasihat bagaimana orang yang masih terjerumus dalam maksiat ketika dia sendirian. Ketika dia sendirian atau ketika anak sendirian ini? Yang minta nasihat kan antum kalaupun dia atau kalaupun saya gitu. sudah berusaha bertobat tetapi di beberapa waktu kemudian terjumus lagi melakukan maksiat. Penyebabnya Anda belum betul-betul bertobat. Karena tobat itu bukan di mulut. Bukan sekedar di mulut, tobat itu penyesalan yang Anda ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda bertekad untuk meninggalkannya, kemudian Anda meninggalkan hijrah, meninggalkan penyebab maksiat itu. Anda tahu ketika sendirian apa biasanya menyebabkan Anda berbuat, anda berbuat maksiat. Apa misalnya? HP Anda? Enggak kan HP Anda. Jangan sendirian pakai HP nya Sudah tahu itu main juga internet. Katanya tobat, tobat, tapi juga main juga sibuk juga main internet. Ya sudah, kapan mau tobatnya? Sama tobat misal dari minuman keras, tapi berkawan juga dengan orang-orang yang mabuk-mabuk, itu bisa balik lagi. Saya mau tobat tapi kok balik lagi ya Ustaz ya? Itu bukan orang bertobat. Lihat, tentang orang yang membunuh 100 jiwa Ketika dia ingin bertobat apa nasihat ulama? Dia harus meninggalkan kampung kampungnya. Tinggalkan kampung kamu karena itu tempat yang buruk. Berarti tobat itu bukan sekedar astagfirullah, mohon ampun ya Allah aku menyesal, tapi ada tindakan dari diri kita. Misalnya meninggalkan kawan-kawan kita yang jahat, yang buruk, yang menyebabkan kita berbuat maksiat. Meninggalkan tempat-tempat kondisi dan keadaan yang menyebabkan kita berbuat berbuat maksiat. Itu harus ada keberanian diri kita. Harus berani. Kalau tidak berani melawan hawa nafsu, maka Anda tidak akan berhasil. Kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Menonton acara paranormal di TV apa juga termasuk sholatnya tidak diterima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan datang. Dan itu Allah Alam termasuk apa, apa tidak. Tapi yang jelas itu adalah kesyirikan, kemungkaran. Dan anda melihatnya, menikmatinya. Itu sebuah dosa. Seharusnya seorang muslim itu menro'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Apa ada kemungkaran yang lebih besar daripada kesyirikan? Itu kemungkaran yang paling mungkar. Sekarang ada di hadapan Anda di TV Anda. Apa kewajiban Anda untuk mengingkarnya dengan tangan? Matikan TV itu. Itu dia. Anda berwenang bisa merubahnya. Karena itu TV Anda, di rumah Anda. Matikan TV itu. Siapa yang tidak setuju? Keluarga Anda. Anda yang punya rumah. Anda pemimpin rumah tangga. Anda berhak bertanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ternyata Anda tidak bisa, mungkin Anda hanya anak di situ orang tua, nyetel itu Anda ada di situ, maka ingkari dengan mulut. Malam yastati fabilisani, fa illam yastati fabilisani. Kalau dia tidak bisa merubah dengan tangan, dengan lisannya nasihati orang tua Anda, nasihati keluarga Anda. Jelaskan kepada dia ini adalah syirik. Kalau tidak sanggup juga, jangan duduk di situ dan menonton. Karena itu sama dengan setan yang bisu. Itu setan bisu namanya. Pergi tinggalkan tempat itu. Dengan peras, dengan hati yang membenci kemungkaran itu. Tapi kalau duduk di situ nonton juga, senang hati ah, pula ketawa, menikmati, ah, itu ridho terhadap kesyirikan tersebut. Nah, Tak kita menunjukkan akhlak baik kepada guru Contohnya agar guru tersebut tidak beranggapan bahwa orang yang ngaji itu sama dengan orang yang tidak ngaji dan mencari dukungan beliau supaya dalam berdakwah kami dipermudah. Apakah hal tersebut termasuk syirik kecil? Itu kan bukan mengharapkan pujian, tapi kita itu mengharapkan agar dakwah kita lancar. Nah, kita berbuat baik kepada guru kita agar dia mendukung kita juga dalam dalam berdakwah. Nah, itu kan bagian dari kebaikan agama juga bukan untuk kepentingan pribadi, pribadi bukan hududun nafsi. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi, biar nanti kalau saya baik kepada dia, misalnya saya bisa dapat uang dari dia, ini itu, ah itu lain. Itu tidak boleh, itu adalah tujuan dunia, dunia. Sementara berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik itu adalah perintah Allah dan sebuah ibadah. Bagaimana kiat kiat agar seseorang tidak bangkrut di hari kiamat? Kiatnya adalah Coba lihat siapa saja orang-orang yang bangkrut itu. Disebutkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim itu orang-orang yang bangkrut itu di antaranya dia suka menggibah dan menggunjing. Maka salah satunya adalah tahan lidah. Daripada Anda sibuk membicarakan keburukan orang lain, sibukkan untuk menghitung dosa-dosa dan kekurangan diri Anda. Biasakan lihat kekurangan diri, jangan lihat kekurangan orang. Kalau melihat orang itu lihat kelebihannya. Nah, lihat kelebihannya lihat kekurangan diri kita. Banyak-banyak bertobat, bersifat duduk merenung tentang kematian dan lain segala macamnya. Ini juga mengurangi kita untuk untuk menghibah. Kemudian yang kedua caranya, banyak-banyak zikir, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak membaca Al-Quran. Kurangi kumpul-kumpul. Kalau tidak terlalu penting, ngapain kumpul-kumpul? Pun kalau kumpul-kumpul, maka jangan jangan banyak bicara. Jadilah pendengar lebih baik daripada banyak berbicara. Orang semakin banyak bicara, maka semakin banyak kesalahannya. Banyak bicara, banyak kesalahan. Saking banyaknya bicara, dia lupa apa yang telah diucapkannya di awal. Akhirnya yang diucapkannya sekarang bertentangan dengan yang baru saja diucapkannya. Saking banyaknya dia cerita. Jadi lebih baik kita menjadi pendengar. Nah, kalau ternyata yang kita dengar itu tidak baik, ingkari. Jika tidak bisa, tutup majelis itu dan tinggalkan ucapkan subhanakallahumma bihamdika syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Itu bukan menutup majelis saja. Bukan pengajian saja, duduk sama-sama juga ditutup dengan dengan itu. Nah, riba. Kemudian juga mengambil memakan harta dengan batu, dengan batil, merampas harta orang lain, memakai harta orang dengan batil, kemudian merusak harga diri dan kehormatan nama baik orang, memukul orang. Caranya kalau kita melakukan mazalim, kezaliman-kezaliman itu istirdo, minta keridoan dari orang yang kita zalimi, minta maaf kepada dia, minta keridoan. Dan harus berani Anda meminta keridoan itu. Tiru ulama-ulama salaf. Mereka takut seperti Abu Bakar itu. Abu Bakar dengan Umar. tahu kisahnya Abu Bakar dengan Umar bertengkar? Jadi pernah terjadi pertengkaran antara Abu Bakar dan Umar. Sehingga Abu Bakar mengucapkan kata-kata yang membuat Umar tersinggung. Marah pula Umar. Ini sahabat utama. Kalau Abu Bakar dan Umar saja bisa bertengkar, berselisih, sampai tersinggung gitu, apalagi kita. Jadi anda jangan nanti lihat ustadznya misalnya ribut kan, wah ustadz, udah ustadz kok ribut, gimana toh? Udah ngaji katanya di Madinah tapi sama-sama ustadz kayak gitu. Ya, dia manusia kok Abu Bakar dan Umar saja seperti itu. Artinya bukan kita membolehkan, tetapi kalau terjadi di hadapan manusia, itu adalah sesuatu yang maklum, lumrah. Orang setinggi apapun imannya, sehebat apapun ilmunya, dia juga manusia. Maka sifat manusianya itu tetap akan membuat terkadang uh, dinamika kehidupannya seperti itu ada saat dia bertengkar berselisih. Tidak mungkin tidak ada perselisihan itu. Nah, cuma bagaimana mensikapi perselisihan itu. Bertengkarlah mereka. Sampai akhirnya saking marahnya Umar masuk dia ke rumahnya dibantingnya pintu. Bah! Abu Bakar langsung menyesal dia takut dia takut dia di hari kiamat nanti bagaimana? Maka dikejarnya Umar, diketok-ketoknya pintu. Ini ingin minta maaf. Tidak mau Umar. Umar duduk di dalamnya diam saja dia. Karena dia tersinggung. Abu Bakar ketakutan. Akhirnya karena takut dia, dia mengadu kepada Rasulullah SAW agar dia diampuni, agar Rasulullah beristighfar untuk dia. Diceritakannya peristiwa tersebut. Umar rupanya di dalam itu, ketika dia tutup pintu itu dan tidak mau membuka itu, dia merenung. Akhirnya menyesal dia. Kok begini saya sama Abu Bakar? Dia itu orang tua. Syekh yang dituakan. Orang yang paling baik. Orang yang paling baik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertuah Rasulullah, sahabat Rasulullah. Kok saya seperti itu? Mana adab saya? Mana akhlak saya? Akhirnya dia menyesal. Dicarinya Abu Bakar. Pergi dia ke rumah. Ke rumah Abu Bakar. Asamma Abu Bakrin. Di sana ada Abu Bakar tidak tidak kata keluarganya. Dicari ya sampai dia ke masjid lagi. Nah, ketika sampai di masjid, marah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar. Marah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidakkah kalian mau membiarkan saudara, membiarkan sahabat saya ini? Dulu kalian mendustai saya, dia membenarkan saya, dan dia telah membela saya dengan harta, keluarga, dan nyawanya. Hal antum tarikuna li sahibi Apakah kalian mau untuk tidak menyakiti sahabatku? Sejak itu tidak pernah lagi Abu Bakar disakiti. Lalu akhirnya mereka saling maaf-maafan. Indah persahabatan mereka. Dan yang hebatnya lagi, waktu Rasulullah marah itu kepada Abu Bakar itu, merah muka Rasulullah kepada Umar, Umar sudah ketakutan, malah Abu Bakar yang ketakutan. Datang dia bersimpu di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menangis dan berkata, ya Rasulullah, saya yang salah, bukan Umar, saya yang salah. Artinya jangan marah kepada Umar, saya yang salah. Sampai seperti itu. Tidak malu mereka untuk meminta maaf. Kalau anda takut bangkrut, di akhirat jangan malu untuk minta maaf. Imam Bukhari itu, Imam Bukhari dia sedang membaca hadis kepada murid-muridnya. Ada salah seorang muridnya buta. Kalau orang buta itu kan tidak tahu apa yang dia lakukan, kan kata-kata aja nggak jelas kan. Ikrar buta kan gitu dia. Tidak tahu dia. Nah Imam Al-Bukhari ini sedang baca hadis. Ketika dia baca hadis, dia lihat, dia melirik muridnya ini. Abdurir yang buta ini. Kemudian mungkin dilihatnya lucu muridnya itu. Tersenyum Imam Bukhari. Melihat meliriknya. Tahu anda, setelah selesai majlis itu, menyesal Imam bukhari Datang dia kepada muridnya. Lalu dia berkata, maukah engkau menghalalkan saya? Apa kata dia? Wahai guruku, ya syair. Wahai iman, apa yang harus saya halalkan? Tadi waktu saya membacakan hadis, saya melihat engkau dulu tersenyum. Saya takut tersenyum itu karena melecehkan engkau. Maukah engkau menghalalkan saya? Menangis muridnya itu. Kenapa saya harus menghalalkan? Saya tidak pernah engkau adalah guruku dan begitu, begitu seterusnya. Subhanallah. Begitu ketakutan mereka. Sampai mereka tidak malu untuk meminta maaf dan meminta istirdo keridoan orang yang dizaliminya. Berapa banyak kadang-kadang kita melecehkan orang. Jadi lihat bagaimana mereka takut kalau hal saja mereka menjadi muflis kelak di hari kiamat. Bagaimana cara mencabut ucapan kita yang sudah terlanjur memvonis seorang masuk neraka? Tobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf kepada orang itu. Atau doakan orang itu supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga. Orang-orang yang ibadahnya sia-sia seperti debu berterbangan, apakah pasti menjadi penghuni neraka yang kekal atau kafir? Ada yang kafir, ada yang tidak. Seperti hadis Sauban yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tadi orang-orang yang membuat dosa ketika khalwat, ketika sendirian. Itu kan dikatakan ikhwanukum hum min ikhwanikum. Hum ikhwanukum wa min jildatikum. Dia ada mereka adalah saudara kalian. Juga saudara kalian dan juga dia adalah e, dari kulit kalian. Berarti mereka itu tidak kafir, cuma masuk neraka karena dosa e, amal ibadah mereka sudah sirna tentu masuk neraka. Sampai masa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti mereka dikeluar dikeluarkan. Kalau mereka kafir tentu tidak dikatakan sebagai saudara. Bagaimana dengan orang yang sering mengucapkan selawatan yang di dalamnya ada kalimat bertawasul dengan orang yang sudah meninggal sedang dia tidak tahu makna yang dia baca. Yang jelas dia tetap berdosa. Kenapa dia tidak mau belajar ibadah kok tidak dipelajari? Ya, beribadah kok tidak tidak dipelajari. Ikut-ikutan orang yang taklid itu tetap berdosa. Coba lihat uh, hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Sahabat Sunan tentang orang yang diazab dikubur oleh malaikat Ketika ditanya tentang agamanya, dia mengatakan apa? Sami tunas yakulun, fa aku, aku dengar manusia mengucapkan, aku pun ikut mengucapkan. Aku dengar manusia mengucapkan Allah, aku pun ikut mengucapkan. Aku mendengar orang mengucapkan Muhammad, aku pun ikut mengucapkannya. Aku tidak tahu. Berarti dia taklid, ikut-ikutan saja, tidak belajar. Apa kata malaikat tadi? Kata malaikat tadi menyiksa dan menghukum dia, membentak dia. Ketika itu, puasa. ya. Ada yang ingat nafas uh, hadisnya atau maknanya biar mengingatkan saya. Uh, La daraita wa la talait. Engkau tidak membaca. Engkau tidak tahu dan tidak mau membaca. Lalu disiksa dan dipukul oleh oleh mereka. Engkau tidak tahu dan tidak mau belajar. Karena belajar itu kewajiban. Wajib dia mempelajari agama, agamanya apalagi masalah tauhid. Masalah ibadah yang setiap hari dilakukannya itu adalah kewajiban setiap orang. Maka dia juga berdosa dengan perbuatannya tersebut. Kalau dia tidak berdosa enak dong orang awam itu. Saya bela jadi orang bodoh aja lah. Gak berdosa kan? Buat salah alasannya. Kenapa kamu? Saya tidak tahu. Tidak tahu terus. Bukan tidak tahu. Dia tidak mau Beda kalau dia tinggal di hutan sana, tidak ada tempat belajar, tidak ada tempat informasi dan segala macam. Nah, itu barangkali tidak sampai hujah kepada dia ya. Siapakah ISIS itu? Ya ISIS itu yang mengaku sebagai negara Islam, daulah Islamia yang khalifahnya bersembunyi itu. Ya, sembunyi dan lari kemana-mana. Yang bernama yang mengaku bernama Al-Baghdadi itu. Dan sudah jelas para ulama menjelaskan, membongkar kedok mereka. Mereka ini awalnya dahulu bergabung dengan Tanzim Al-Qaeda dahulunya. Lalu setelah itu mereka membuat gerakan sendiri, mungkin karena ketidakpuasan dan segala macamnya. Bahkan mereka sekarang saling tuding satu dengan yang lainnya. ISIS ini juga menuduh orang Al-Qaeda itu murjiah. Nah, mereka turun macam-macam lah dan segala macamnya. Jadi begitulah ahlul bid'ah itu saling berpecah belah satu dengan yang lainnya. Dan sungguh perbuatan mereka banyak sekali e, menumpahkan darah kaum muslimin yang tidak berdosa, tidak bersalah yang dengan alasan murtad, kufur dan lain segala macamnya baik di Irak ataupun di Suriah. Bahkan mereka berperang menghadapi kaum muslimin pasukan kaum muslimin yang sedang berperang melawan melawan rezim Al-Assad, Bashar Al-Assad. Malah mereka juga menyerang pasukan-pasukan Ahlussunnah wal Jamaah dan banyak membunuh kaum muslimin di sana. Dan jelas bahaya Syiah ini, eh, bahaya ISIS juga tidak kalah berbahayanya dengan bahaya Syiah. keduanya duanya sama eh, Syiah jelas itu keluar dari agama Islam. Si Arab itu kalau ISIS ahlul bid'ah, mereka masih kaum kaum muslimin tapi bahaya pemikirannya itu sangat berbahaya sekali. Karena mereka mengkafirkan orang-orang yang tidak mau mengakui kedaulatan mereka atau yang tidak bergabung dengan mereka atau tidak mengakui khalifah mereka khalifah yang palsu tersebut. Menjadi khalifah itu ada syarat-syaratnya dan para ulama-ulama kita sudah menjelaskan seperti uh, eh, Al Imam Al-Mawardi di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga sudah membahasnya di dalam kitab Minhaj Sunnah dalam masalah imamah kepemimpinan itu ada syarat-syaratnya. Di antara syarat-syaratnya dipilih oleh ahlul hilli wal aqdi. Ahlul hilli wal aqdi itu tokoh-tokoh ulama, masyarakat yang diakui dan muktabar, pemimpin-pemimpin mereka yang memilihnya. Sekarang siapa mereka ahlul, ahlul wal aqdinya siapa? Ulamanya siapa? Tidak ada satu pun yang dikenal sebagai seorang seorang ulama. Rata-rata mereka hanyalah anak-anak muda. Mungkin pernah dulu hadir di majelis-majelis, tapi mereka belum dikatakan ulama. Kemudian juga khalifah itu diangkat menjadi khalifah selain diangkat oleh ahlul hali wal aqdi, mereka juga punya syarat-syarat mampu memiliki kemampuan kekuasaan yang bisa melindungi kaum kaum muslimin sekarang apa yang dilindunginya dari kaum muslimin malah mereka berperang melawan kaum muslimin Apakah boleh kita berpuasa untuk saudara kita yang sudah meninggal karena saudara kita selama hidup masih punya hutang puasa? Kalau dia punya hutang puasa, maksudnya kodok puasa yang belum ditunaikannya, yang wajib yang eh, wajib untuk melakukannya adalah ahli warisnya atau anak-anaknya, istri dan anak, anak-anaknya mereka yang mengkodok puasanya. Anak pernah mendengar orang yang ceramah mengatakan bahwa keluar tiga hari ataupun 40 hari dari masjid ke masjid itu lebih utama dibandingkan sholat di depan Ka'bah. Apakah ini benar dan ada hadisnya? Ini dusta. Tidak benar dan tidak ada hadis sama sekali. Mungkin hadis dari India, bukan hadis dari Madinah ya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Bagaimana mungkin dia mengatakan melakukan perbuatan yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpindah-pindah masjid lebih utama daripada sholat di hadapan Ka'bah di depan Ka'bah. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sholat di Masjidil Haram itu satu sholat sebanding dengan seratus ribu sholat di tempat lain. Bagaimana mungkin dilipat gandakan? Tidak ada tempat lain lagi. Bahkan kalau ada eh, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tushaddu rihal illa إلى ثلاثة مساجد tidak boleh melakukan safar. Bersusah payah melakukan perjalanan dengan keyakinan untuk mendapatkan takar untuk takarub kepada Allah mendekatkan diri dan mengharapkan pahala kecuali ketiga masjid. Nah, dia tidak boleh. Kalau mau buruk pergi ke masjid sana. Apa itu? Masjidil Haram. Wa masjid hada, masjidku ini kata Nabi, masjid Nabawi, wal masjidil Aqsa. Pergi ke sana, buruk tiba dari sana. Kok perginya malah ke India, Pakistan, Bangladesh? Tiga tempat juga, India, Pakistan, Bangladesh. Kan tiga tempat itu. Ini menanding-nandingi ini. Mekah, Madinah, Betul Maqdis. Dan begitulah perkara-perkara yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW pasti akan menanding-nandingi dan yudahi menandingi salah satu ciri dari bid'ah itu kata Imam Ash-Shatibi dalam ta'rifnya definisinya yudahi menyerupai menandingi syariat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan tidak boleh safar jauh-jauh susah payah untuk mendekatkan diri kepada Allah kecuali tiga masjid. Eh mereka membuat safar jauh-jauh <coughs> ke tiga tempat juga yaitu India, Pakistan dan Bangladesh. <coughs> dan sama sekali memang tidak ada. Gampang saja. Apakah Rasulullah urut seperti itu pindah-pindah masjid? oh, masjid saja masih terbatas waktu itu di zaman Rasulullah. Mau pindah-pindah masjid kemana? Apakah sahabat sudah itu melakukan? Enggak ada. Apakah tabiin ulama-ulama melakukan? Siapa? Imam Bukhari misalnya, ulama-ulama ahli hadis, mereka juga keluar, keluar apa? Untuk ilmu, pergi mencari hadis dari satu kota ke kota lainnya, belajar, bukan berdakwah, belajar dulu. Setelah selesai mereka menetap di satu tempat, di satu tempat untuk mengajarkan ilmunya. Imam Syafi'i, kapan? Dia sibuk dengan ilmu dan berdakwah mengajarkan ilmu. Imam Ahmad, sebelumnya Imam Malik, dan sebelumnya Imam Abu Hanifah. Begitu juga ulama-ulama yang lainnya. Jadi kalau saja ulama-ulama terkenal seperti itu yang menjadi panutan umat tidak pernah melakukannya dari mana datangnya? Siapa yang kita tiru? Nah, kalau bakal logika awamnya kan seperti itu. Jadi itu tidak benar dan tidak ada hadisnya, bahkan itu kedustaan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala bagaimana mungkin ada masjid yang lebih utama daripada Masjidil Haram. Masjid Nabawi saja tidak bisa menandingi pahala di Masjid Al-Haram. Sampai di sini pertemuan kita mudah-mudahan bermanfaat.